Bismillahirrahmanirrahim Ikhwani fillah A'azzani wa sakumullah Mana yang lain nggak kelihatan Kelas 8 Tulkornen di rumah sakit Matin Tahu nggak Aziz? Kemana Muhammad Matin? Abdullah Candi En Abdullah Ini eh, sakit apa Muhammad Matin? Tadi nggak belajar, pagi nggak belajar, siang nggak belajar. Allah musta'an hadahullah Baik, kita lanjutkan ya ikhwan Kita telah membaca tentang surah Al-Mu'min kemudian surah Al-Furqan di mana di situ dijelaskan tentang sifat orang mukmin yang baik orang yang punya ahlak yang baik. Ila akhir surah sampai akhir surat. yakni surat Al-Furqan. Faman ashkala alaihi maka barang siapa yang ada iskal padanya tentang keadaannya. Nah, ingin mengetahui bagaimana akhlak saya. Naam. yarid nafsahu ala hadil ayah. Maka yakni bersereminlah dirinya terhadap ayat-ayat ini. Ini kita mencocokkan dengan ayat-ayat tersebut dari surah Al-Mu'minun bagaimana disebut-sebutkan tentang orang mukmin yang baik, qad aflahal mukminun terus sampai akhir maka cerminkan ya kita bercermin dengan ayat tersebut, koreksi dengan ayat tersebut. Ada enggak sifat kita? Atau mungkin sama sekali enggak ada? Atau mungkin ada sebagian ada, sebagian tidak ada? Demikian dilihat dalam surat tersebut fawujudu jami'i hadil sifat maka keberadaan <clears throat> semua sifat-sifat ini ternyata setelah bercermin Masya Allah ia didapatkan ada pada dirinya Nah, ada pada dirinya alamatu husnil khuluki Itulah tanda akan keberadaan ahlak yang baik orang tersebut. Ini tanda dia orangnya baik, ahlaknya baik. Rajin sholat, kemudian malamnya menghidupkan untuk sholat tahajud, kemudian menjaga amanah, kemudian terus ya senang untuk al-inabah, bertobat kepada Allah Ta'ala senantiasa tiap harinya. Nah ini, didapatkan hal yang demikian, sungguh itulah tanda di antara akhlak yang baik. Wafak faqdu jami'iha alamatu su'il khulqi. Dan ketidakadaannya semua ahlak tersebut ternyata enggak ada sama sekali satu pun enggak ada maka itulah tanda bahwasanya orang tersebut adalah ahlaknya jelek. Su'il khuluqi. Ahlaknya jelek. Wa wujudu ba'diha duna ba'd. Dan keberadaan sebagian ahlak tersebut ada pada dirinya, sebagian ada, sebagian dunal ba'd, enggak ada. Ya dulu ala ba ala ba'di dunal ba'd menunjukkan sebagian ada, sebagian tidak ada. Ini ya ada dan enggak ada. Falyastahil bihifti ma wajadaha ma wajadahu. Maka ketika didapatkan sebagian sebagian enggak ada, maka sibukkanlah untuk menjaganya. Sibukkan diri-diri kita nam dengan menjaga ahlak yang sudah ada pada diri kita. Suka membantu dijaga sifat ini. Rajin sholat malam dijaga sifat ini untuk terus istiqomah di atas ibadah tersebut. Rajin untuk istighfar dijaga. Tak kalah nggak ada sebagian yang lain. Mungkin yang nggak ada dari sifat-sifat yang lain ternyata dia ada punya sifat yang lain yang nggak ada. Maka dia apa watahsilu ma fakduhu. Dia berusaha untuk mendapatkan apa-apa yang tidak ada. Dia berusaha untuk mendapatkan apa-apa yang tidak ada dari ayat-ayat tersebut. Nah ini, ini sangat banyak yang kita sebutkan satu persatu bagaimana ayat-ayat menjelaskan tentang ahlak yang baik. Ketika disebut nama Allah, ya hatinya bergetar, bisa mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Ketika enggak ada sifat ini, ternyata ya ketika mendengar ayat masih santai-santai saja, masih gocekan, masih main-main saja. Lah ini, ini belum ada sifat nam hatinya untuk bergetar terhadap apa yang ia dengar, belum bisa mengambil faedah. Padahal di sampingnya ada orang bahasa ayat, di sampingnya ada orang yang memberikan suatu tausiah. Nam, Ternyata hatinya malah nggak bisa ngambil faedah. Hatinya malah bisa musafir ke sana kemari. Nah, ini sifat belum ada, maka berusaha untuk mendapatkan ketidakberadaan tersebut, berusaha untuk ia raih. Wa qad wasafa Rasulullah sallam al-mu'mina bi sifatin katsirah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mensifati orang mukmin dengan sifat-sifat yang banyak. Wa asyara biha ila mahasil akhlak dan mengisyaratkan dengannya itulah ahlak yang baik. Ini. Wa fi sahihaini dan juga dalam sahihain disebutkan min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'min la yu'minu abdu hat abdun hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau demi dat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang hamba sempurna imannya, biarkan sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Ini ini ucapan Nabi kita. 6 sampai bersumpah ya sampai bersumpah. Jadi nggak akan sempurna iman seorang yang mana dia sampai dia cinta saudaranya sebagaimana ia cinta pada dirinya sendiri. Kita senang untuk berhasil dalam usahanya. Kita senang kita senang ketika mendapatkan suatu rezeki. Kita senang ketika mendapatkan suatu hafalan dan sebagainya. Apa yang kita senangi hendaklah kita pun cinta pada saudaranya tak kala saudara kita mendapatkan sesuatu berhasil usahanya, enam berhasil hafalannya, berhasil meraih ini dan itu, maka kita pun harusnya senang. Tapi sebaliknya tak kala dia muncul sifat benci, sifat kebalikannya ini, ini layu, yu'min abdun. Gak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya yang ia mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau dia benci, Nah ini layuk min habdun. Mungkin ya di antara santri ya ada enam melihat hafalannya kok dia cepat sekali hafalannya. Muncul sifat kebencian. Ketika dia sudah selesai Al-Qur'annya tambah benci tambah benci kepadanya. Harusnya bagaimana? Harusnya dia mencintai, dia cinta. Kenapa cinta? Karena dia pun cinta ketika dia mendapatkan hafalan tersebut berhasil hafalannya. Nah ini demikian. Harusnya pada teman kita pun demikian. Wa fihi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu barang siapa yang beriman dan Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Nah ini ini akhlak ya dengan manusia di antara kita. Ketika dia punya tamu, maka muliakan. Diberi sesuatu. Diberi jamuan yang paling enak ketika awal harinya. Nah ini diberi dikasih apa diajak bicara mungkin orang asing ya mungkin orang tamu jadi jauh nggak kenal diajak bicara dengan baik jangan kemudian di apa remehkan, enggak diurusi, enggak diajak bicara, tidak demikian. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman dan Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir dan barang siapa yang beriman dan Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah fal yakul khairan yasmut ucapan yang baik atau diam. Lain ini hadis ya, Allah mafhum di tengah-tengah kita. Tapi prakteknya bagaimana? Masing-masing tingkat keimanan berbeda-beda di dalam falyakun khairan al yasmut. Dan nah, ini hendaklah kita pandai-pandai introspeksi diri, mawas diri apa yang telah kita ucapkan, Sudahkah ucapan-ucapan kita baik atau justru membawa dampak yang negatif yang membawa nah mungkin orang lain sakit hati? Hendaklah kita saling introspeksi diri. Abi hadisin ahor dalam hadis yang lain. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ahlakon. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Sempurna-sempurnanya orang mukmin imannya mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Ini ini orang mukmin yang sempurna imannya. Mereka yang paling baik, yang paling baik akhlaknya. Nah ini. Dan namanya akhlak. ketika kita bicara masalah akhlak, ingat tidak terbatas kepada enam yakni muamalah antar manusia saja. Nih, bukan ini saja. Tapi bagaimana kita berakhlak dengan Allah dan Rasulnya, kemudian bagaimana kita berakhlak dengan manusia. Jadi dua cakupan, akhlak dengan kholik, akhlak dengan makhluk. Nam ada, ada dua. Bagaimana akhlak dengan kholik, kita dengan Allah Ta'ala, dengan roh kita. Siapa yang tahu? Imam? Taib, ya, itu diantaranya. Jelaskan oleh Syekh Ibn Saimin. Terangkum ada tiga poin dan insya Allah telah kita jelaskan dulu. Bagaimana masih ingat tentang ucapan beliau tentang ahlak dengan kholik yaitu talaki bi ahbarillahi taala bitasdik. Nah, ini. Ini yang pertama. Menerima khobar-khobar Allah taala dengan cara pembenaran. Dengan cara membenarkan khobar tersebut, perkara-perkara yang hoib, perkara-perkara yang masuk akal ataupun tidak masuk akal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah talaki bi mihi Menerima hukum-hukumnya. bitatbik dengan cara mempraktekkan hukum tersebut. Ini yang kedua. Jadi kita terima hukumnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah kita terima. Satu pun kita nggak boleh menolaknya. Kalau satu pun dia tolak, kemudian yang lain terima, ini belum bisa dikatakan ahlak yang baik dengan Allah. Walaupun satu, walaupun setengah, nggak bisa ahlak yang baik. Nah ini menerima hukumnya, ingat dengan cara mempraktekkan hukum-hukum tersebut mau sholat, ya, mau bayar zakat, mau mau ini, mau itu dan sebagainya di antara hukum-hukum yang telah diterangkan dalam kitabullah. <clears throat> Kemudian yang ketiga adalah talaki. yakni talaki akdarihi menerima takdir Allah dengan sabar warido dengan kesabaran dan keridoan Nah ini, ini terangkum. Kata beliau, bagaimana ahlak kita dengan Allah, dengan Khalik, maka ada tiga poin yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, harus kita wujudkan. Nah ini, ini kalau ingin dikatakan sebagai ahlak yang baik dengan Allah. Kalau dia mewujudkan dua, belum bisa. Ya, satu dan tiga, duanya belum, juga nggak bisa atau mungkin nomor dua, nomor tiga telah terwujud, nomor pertama enggak enggak terwujud. Dia sudah rajin sholat, dia sabar dengan takdirnya, tapi ternyata dalam perkara-perkara khobar yang Allah khobarkan, yang hoib, dia menolaknya. Juga belum bisa dikatakan ahlak yang baik. Harus semuanya ketiga-tiganya. Kemudian dengan manusia bagaimana? cara ringkas sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al Basri rahmatullahi alaihi siapa yang tahu yang pertama adalah kaful ada ini yang pertama yakni menjaga jangan sampai mengganggu orang lain kaful ada yang kedua apa badlun nada badlun nada yakni dermawan ringkasnya terjemahan kita dermawan yang ketiga talaqatul wajhi menampakkan wajah yang apa mudah senyum Nah, tidak selalu cemberut. Tolakul wajhi. Memintakan wajah yang ya wajah-wajah yang bersahabat ya, yang wajah-wajah yang suka senyum. Nah ini ini kata beliau, enam akhlak dengan manusia terangkum dalam tiga tersebut. Dengan tetangga kita ya, nggak boleh menyakiti. Nah, kemudian juga apa senyum pada mereka, nggak apa nggak saling membelakangi, nggak saling bermusuhan. Sehingga fala yu'ti jarahu jangan disakiti hatinya, jangan menyakiti tetangganya. <clears throat> Taib. Wa alam bisawab huna tafadhalu hafizakumullah.